Ada sahabat kita dari Sumedang nih, uh, atas nama Soraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik Pertanyaannya, bolehkah memberikan tambahan insentif berupa barang ataupun bonus lainnya, Bu ya, agar pelanggan lebih semangat membeli produk kita? Misalnya Belanja senilai 10 juta per bulan, maka mendapatkan bonus senilai, senilai 100 ribu atau mendapatkan bonus HP dan lain-lain. Oh boleh, boleh sekali dan itu bagus. Yeah. Bersedekah yang baik. Namanya termasuk hibah bital. <coughs> hibah bitalik. Hibah bitalik. Atau masuk jualah. Artinya memberikan hadiah kepada seseorang tapi ada syaratnya. Hmm, yeah. Iya. Kalau dia bisa melakukan sesuatu, misalnya belanja 10 juta akan dapat begini. Jadi setiap yang belanja 10 juta mendapatkan hadiah boleh boleh ya itu baik tidak ada masalah masuk sedekah murni ya. mulia bagus tidak apa baik sama kalau masuk rumahku akan kau beri 10 juta sama <laughs> boleh iya baik subhanallah ya uh, Soraya di Sumedang sahabat kita Soraya di Sumedang